Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahmatullah alaih. Yang mana kita masih berada pada pembahasan mengenai sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya Allah Subhanahu wa taala memiliki dua tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya? Wallahu alam. Ingat-ingat itu. Bagaimananya wallahu alam. Sifatnya maknanya harus menetapkan. Bagaimana maknanya? Maknanya adalah tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sih bentuknya? Wallahu a'lam. Itu ingat-ingat itu. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam pendapatnya mufawwidah. Al-mufawwidah, orang-orang yang maknanya langsung diserahkan Allah Maknanya apa? Wallahu alam katanya. Dia meniadakan makna, makna enggak tahu. Berarti otomatis menuduh Al-Qur'an itu enggak ada maknanya gitu loh. Paham ya? Keliru enggak itu? Keliru itu mufawwidah. Wa ufawwidu amri ila Allah katanya. Dan aku serahkan semua urusan kepada Allah Taala. Hatta makna diserahkan. Padahal secara naluri yang namanya makna itu bisa kita memaknakan gitu loh. Yang layak sesuai dengan apa yang disandarkan. Paham ya? Yadullah tangan Allah. Yang aku maknakan apa? tangannya hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, bagaimananya wallahu a'lam. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Hada madhhabu ahli wal jamaah." Ini pendapat ahli sunnah wal jamaah. Wallahu jalla wa ala itu ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala lahu sifatun dzatiyatun wa lahu sifatun fi'liyyatun. Perhatikan baik-baik ini. Allah Subhanahu wa taala memiliki dua sifat. Sifat dzatiyah, sifat yang apa kemarin? Sifat yang la yazal la yazal wa lam yazal muttasifan biha. Sifat yang senantiasa terus-menerus Allah taala tersifati dengannya, enggak pernah terputus atau terlepaskan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya sifat dzatiyah. Apa maksudnya ya? Nah, yang kedua sifat fi'liyah. Kalau sifat fi'liyah sifat yang apa? As-sifatul lati tata'allaq bi masyiatih. Sifat yang ada keterkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala sifat fi'liyah namanya. Jika mau ngerjakan ngerjakan, jika tidak tidak. Paham? Paham bedanya antum? Mafhum? Mafhum? Eh, na'am. Seperti itu. Jadi bedakan fi'liyah dzatiyah. Tapi kalau kita telusuri secara globalnya, fi'liyah itu ya, ya, ya juga dzatiyah itu sendiri. Fi'liyah itu dzatiyah itu sendiri kalau kita telusuri. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala disifati turun atau tidak? Turun. Allah Subhanahu wa taala tersifati turun ini senantiasa terus-menerus ataukah ketika turun saja? Kita katakan terus-menerus sifat turun ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ataukah tidak, sifat turun ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya dengan makhluk. Kalau makhluk itu dikatakan turun kalau sudah turun. Kalau belum turun enggak dikatakan turun. Apa maksudnya? Seperti itu. Kita lihat. Kalau istiwa wan nuzul, seperti istiwa, nuzul turun, wal khalaq penciptaan, war rizq memberikan rezeki, wal kalam berbicara. Kullu dhalika min sifati af'alihi subhanahu wa ta'ala. Semua itu merupakan sifat-sifat perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa min sifatihi dzatiyah, perhatikan baik-baik ini dan termasuk sifat dzatiyah Allah taala al-yadan, dua tangan. Kedua tangan Allah Subhanahu wa taala sifat yang senantiasa ada terus-menerus, tidak pernah terputus, terpisahkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua sifat seperti itu. Semua sifat yang kembali kepada Allah Taala tidak terputus dari zat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Nah, Hatta makhluk saja antum punya sifat atau tidak? Antum. Tapi sifat antum tidak akan terlepas dari antum. Karena yang namanya sifat itu tidak terputus, tidak terlepas dari apa? mausufnya. Paham ya? Ja'a rajulun tawilun. Telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Laki-lakinya dalam masjid tingginya di luar. Percaya enggak kira-kira? Atau nempel dengan laki-lakinya itu tingginya? Nempel. Karena sifat itu latang fakani zat. Ini kaidahnya. As-sifatu latang fakku anid Ini kaidahnya. Jangan sampai keliru. As-sifatu latang fakku elatan eh, fasilu anid Sifat itu enggak pernah terputus dari zatnya. Enggak pernah terpisah dari zatnya. Ini ingatkan kaidahnya ya. Nah, sifat itu mesti nempel pada zatnya itu. Maksudnya apa? Senantiasa mengiringi zatnya gitu loh. Paham ya? Nah, Ja'ar rajulun ghaniyun. Telah datang seorang laki-laki yang kaya. Laki-lakinya dalam masjid kayanya di luar situ. Enggak mungkin. Paham ya? Sifat itu senantiasa kembali pada yang disifati tadi itu. Apa maksudnya itu ya? Itu kaidahnya yang lupa tadi. Apa kaidahnya tadi? Naam, as-sifatu la tanfaqu Naam. Sifat itu tidak pernah terpisah dari zatnya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah wa habidakumullah jami'an. Kita lihat berikutnya. Wakat qad jaa fi kalamillahi 'azza wa jal. Dan sungguh telah datang penetapan keduanya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Wa fi sunnati Rasulih sallallahu di dalam sunnah Rasulullah sallallahu Kaqouli ta'ala seperti firman Allah taala was samawati matunyatun biyaminih. Dan langit-langit semuanya itu nanti berada di genggaman-genggaman tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Mohon salah. Naam. Wa qauluhu ta'ala dan firman Allah taala, Allah ya iblis, ma man'aka an tasjuda lima khalaqtu bi Berkata, nan wahai iblis, apa yang menghalangi dirimu?" Ha? Untuk apa sujud terhadap apa? Terhadap orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Maksudnya siapa? Adam alaihissalam. Tangan. Menunjukkan Allah punya tangan. Cuman tangannya beda dengan tangan makhluk. Cuman sama-sama namanya apa? Tangan. Kaidahnya ingat enggak Abdullah? Apa kaidahnya? Naam, bahasa Arabnya apa bahasa Arabnya? Belum antum? Antum bahasa Arabnya enggak? Antum? Naam, ingat-ingat. Al-ittifaqu fil asma la yastalzimu al-ittifaq fid dawati wal haqa'iq. Itu nanti upayakan tercatat ya. Sama dari sisi nama itu tidak mengharuskan sama zat dan hakikatnya. Sudah berkali-kali anak bahas, insya insyaallah mungkin itu ya. Intinya walaupun antum enggak paham kaidahnya tapi paham yang disampaikan. Paham itu ya? Nah, jadi sama nama itu enggak mengharuskan sama zatnya itu loh. Paham belum antum? Bisa paham antum? Nah, seperti itu. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Sama-sama tangan tapi tangan beda zatnya. Kan gitu. Sama-sama makhluk aja, sama-sama punya tangan, beda-beda enggak tangan makhluk? Beda. Si fulan tangannya besar, si fulan tangannya kecil, sama-sama apa? Tangan padahal. Itu makhluk. Nah, Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Yakni Adam alaihissalam, maksudnya adalah Adam alaihissalam, Abul Bashar. Wa fil hadis dan di dalam hadis yadullahi mal'a sahha al-lail wan nahar Tangan Allah Subhanahu wa taala senantiasa penuh dengan kedermawanan, memberikan penuh dengan pemberian malam dan siang. Bayangkan tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa dan juga yang selain itu minan ahadits as-sahihah dari hadis-hadis yang sahihah allati fiha isbatul yadain yang menetapkan apa? dua tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal nan wal yadu lillah azza wa jalla ala ma'nahuma al-ma'ruf fil lughah dan tangan untuk Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna keduanya yang ma'ruf di dalam bahasa. Tangannya tangan hakiki. Fahuma yadani haqiqiyatan. Perhatikan ini kaidahnya ini. Syekh Shalal Fauzan menjelaskan, kedua-duanya itu ada tangan yang hakiki. Lakin laisata dain makhlukin, Tapi kedua tangannya itu enggak seperti kedua tangan makhluk, itu ingat-ingat itu. Ini bantahan terhadap orang-orang apa al-musabbihah yang dikenal dengan al-mumatsilah atau al-mu'attilah. Paham ya? Yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Masa sih Allah Taala punya tangan? Kalau punya tangan berarti serupa dengan makhluk. Nah, ini. Ini sudah apa? Ketika pondasinya sudah apa rusak, itu ujung-ujungnya ini bangunannya juga rusak, roboh juga itu loh. Pondasinya sudah apa tadi? Menyerupakan Allah Taala dengan makhluknya. Bangun sampai atas pun juga sama. Ujung-ujungnya pondasinya roboh tadi itu karena pondasinya apa keliru. Paham ya? Awal mulanya dia mengatakan Allah Taala sama dengan makhluknya. Jadi antum nasihati berkali-kali tetap bayangan itu sama semua dengan makhluk itu loh. Maksudnya Allah musta'an. Kaidahnya apa kemarin masalah menetapkan nama dan sifat? Naam, itu jangan sampai lupa. Isbatun bila tansil, tanzihun bila ta'til. Menetapkan tanpa menyerupakan, kemudian mensucikan tanpa menghilangkan. Allah Ta'ala itu suci. Bersih keserupaan dengan makhluknya. Bukan berarti kita meniadakan sifat yang lain itu loh. Paham ya? Allah Ta'ala punya tangan. Hah? Tapi tangannya gak serupa dengan makhluk. Gitu loh maksudnya itu. Paham ya? Isbatun bila tansil, tansbihun bila ta'til. Itu kaidahnya upayakan tercatat nantinya. Nah, barakallahu fikum. Yang terlambat saling melengkapi caranya gitu. Kalau faedah itu caranya gitu. Jangan dibiarkan karena faedah itu nah terkadang gak terulang lagi gitu loh. Paham ya? Nah, walaupun terulang-ulang, yang namanya kita makhluk-makhluk belakangan, paham ya? Itu biasanya lemah hafalannya. Nah, sama aja antum, ana, kalian, nahnu kita, sama aja. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an. Kita lihat berikutnya. Bal huma yadani taliqani bi jalalillah wa 'azamatihi ini maknanya. Bahkan kedua-duanya itu tangan yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga kemuliaannya. La ya'lamu huma illallah jalla wa Tidak ada yang mengetahui bagaimananya bentuknya kecuali Allah taala. Ini ingat hati jangan menggambarkan. Karena sudah kita lewati kaidah dulu. Setiap orang yang menggambarkan sifat Allah taala pasti enggak keluar dari dua perkara. Ingat enggak jihad as jihad? Orang yang menggambar-gambarkan tangan Allah taala itu kayak apa ya digambar-gambarkan ini. Pasti gambarannya itu enggak akan keluar dari dua perkara. Ingat ada dua perkara ini? menyerupakan dengan makhluknya apa atau melengkapi menyerupakan dengan sesuatu yang tidak ada wujudnya mesti sudah itu karena bayangan orang itu cuma sampai itu aja tangannya kayak apa ya nah udah ketemu tapi sama dengan makhluk yang dibayangkan itu Wah, oh, jangan-jangan suar lagi keluar Juang. Ujung-ujungnya menyerupai sesuatu yang tidak ada wujudnya. Itu sudah mentok di situ. Paham ya? Oleh karena itu tidak diperintahkan untuk menggambar-gambarkan. Yang diperintahkan meyakini maknanya, bagaimananya wallahu a'lam. Bagus sekali ungkapan siapa kemarin itu? Imam Malik bin Anas. Ya Abu Abdullah kaya istiwa? Wahai Abu Abdullah, bagaimana istiwanya Allah Taala? Al istiwa'u ma'lum. Istiwa itu sudah diketahui maknanya. Wal kaifu majhul. Bagaimananya bentuknya istiwa itu kita nggak tahu. Paham ya? Wal imanu bihi wajibun. Beriman tentang istiwanya Allah itu wajib. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum kemudian apa? Wasu'al an bid'atun. Pertanyaan bid'ah. Jadi nggak perlu nanya, bagaimana tangannya? Pertanyaannya bid'ah pertanyaan, pertanyaan itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum Imam Malik saat itu hingga geram orang yang nanya ini diusir. Dikhawatirkan apa nanti? Menyebaran subhati. di nah barakallahu fikum di sekeliling para talabatul ilm saat itu. Paham ya? Sudah keluarkan. Nah, yang nanya tadi itu. Allah musta'an. Menunjukkan bahwasanya kaidah yang dipakai oleh Imam Malik ini bagus sekali tadi. Tangannya bagaimana? Tangan sudah diketahui maknanya. Bagaimananya wallah alam, enggak diketahui oleh kita. Mengimani tentang tangan wajib. Pertanyaan bid'ah, itu aja. Paham Pertanyaan bid'ah itu aja Nah. Naam. Maafun salah Yusuf. Eh, naam. Awa. Kita lihat berikutnya. Fanahnu nuthbituhuma ala ma'nahuma al hakiki Ini penting sekali. Kami kita menetapkan kedua tangan tersebut sesuai dengan makna keduanya yang hakiki. Jangan enggak perlu untuk bayang-bayangkan. Wa nanfi anhuma tamtsil wa tashbih. Dan kita wajib meniadakan dari kedua tangan tersebut permisalan dan penyerupaan. Jangan jangan diserupakan dengan tangan makhluk wala jangan. Enggak perlu untuk pikir-pikirkan, enggak perlu. Yang wajib itu mengimani Ingat-ingat tragedi kejadian-kejadian yang sangat nah barakallahu fikum memprihatinkan yang sudah lalu-lalu, yang sudah berlalu mengenai orang-orang yang memikirkan perkara yang tidak pernah dipikirkan oleh para sahabat. Ya seperti tangan bagaimana, kemudian bagaimana turunnya. Itu semuanya sumbernya dari orang-orang apa? Nah barakallahu fikum. nah kalau zaman sekarang dikenal dengan orang-orang yang sudah berbau-bau pemikiran filsafat. Paham ya? Nah, bagaimana tangannya ya? Dulu sebelum Allah Ta'ala itu apa gitu loh Kemudian bumi ini kan katanya tujuh lapis. Di bawah bumi kita kayak apa wujudnya? Itu dipikirkan terus. Sampai 40 hari nggak sholat jamaah. <laughs> Allah Ustaz. Kemudian setelah keluar dari kamarnya ngaku apa? Nah, itu apa itu ya? <laughs> Nah, mengaku memati. Allah musta'an. Itu kejadian yang sangat Nah, barakallahu fi merihatinkan. Itu tadi, karena tidak mencukupkan apa yang dicukupkan oleh para sahabat. Para sahabat enggak nanya. Ini orang ini sok tahu nanya-nanya. Kemudian sok tahu dan juga mengatakan itu bukan tangan itu. Paham ya? Tangan tuh nikmat, yang turun itu bukan Allah, yang turun itu malaikatnya. Sok tahu itu loh. Allah musta'an itu yang jadi permasalahan. Allah musta'an. Nah, apa ayatnya itu? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun Inna sam'a wal basara wal fu'ada kulun ulaika kana anhu mas'ula itu ya. kulun ulaika kana anhu mas'ula. Naam. Sesungguhnya eh, jangan engkau mengikuti perkara-perkara yang kamu tidak punya ilmunya. Berkata, berucap, paham ya? Apalagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati itu nanti masing-masing akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu musta'an. Sebabnya ini sebabnya tergelincirnya orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah sok tahu gitu loh. Paham ya? Para sahabat enggak bertanya, mereka bertanya. Enggak pernah dinukilkan, "Ya Rasulullah, itu yang turun siapa?" Enggak pernah sahabat nanya seperti itu. Ya Rasulullah, itu tangan beneran atau bukan? Enggak pernah. Enggak pernah. Mereka sami'na wa ta'na itu kita ambil patokan itu. Dalam memahami asma sifat simpel saja. Sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Tapi kalau antum bayangkan pusing sendiri kepala. Mungkin antum malah enggak sholat jamaah nanti. Paham ya? Nah, kerja pun malas. bayangkan seperti itu. Itu bayangan-bayangan yang berbau filsafat. La yashmi 'alilan wa la yarmi ghanilan. Enggak bisa menyembuhkan orang sakit, enggak bisa menghilangkan orang yang Naam barakallahu fikum haus. Maka enggak bisa menghilangkan dahaga orang yang haus. Allah musta'an. <clears throat> Ikhwan fi din azban wasakumullah kita ambil dikit lagi. Fala yushbihan yadayya nam yadil makhluq makhluqi. Maka jangan nam dua dua eh, barakallahu fikum dua-duanya tidaklah menyerupai tangannya makhluk. Paham ya? Kedua-duanya tidak menyerupai tangannya makhluk. Hadza huwa madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah pendapatnya ahli sunnati wal jamaah tamasyan ala kitabillah wa ala sunnati rasulih sallallahu alaihi dalam rangka berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sya'nuhum fi dhalik sya'nuhum fi baqiyatil asma sifat billahi azza wajal. Apa artinya? Keadaan para ahlu sunnati wal jamaah dalam masalah tangan tersebut seperti keadaan mereka di dalam sisa-sisa nama-nama dan sifat-sifat yang ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah musta'an seperti itu ya. Naam. Kita tutup yang terakhir yang disebutkan oleh al-bid'ah wad-dhalal. Amma ahlut ta'til. pun orang yang suka mentaktil alladzina yanfauna alladzina yanfauna yadain 'anillahi 'azza wa jal yang mereka meniadakan kedua tangan dari Allah Subhanahu wa taala kama yanfuna anhu sa'iras sifati sebagaimana mereka meniadakan seluruh sifat-sifat yang ada fa innahum yu'awwiluna al-yada bi ma'na al-qudrah ini berbahaya sekali ini. Karena sesungguhnya mereka mengubah makna tangan itu dengan qudrah. Bal yadahu mabsutatan bal qudrahu, bal qudratan. Seperti itu dimaknakan seperti itu. Bahkan kedua tangan Allah Taala dibentangkan kata mereka bukan tangan itu. Bahkan kedua kemampuan Allah Taala dibentangkan. Nah, seakan-akan membatasi kemampuan Allah Taala cuma dua saja. Padahal banyak enggak? Banyak wallahu ala kulli syai'in qadir semuanya mampu. Paham ya? Tapi mampu dengan perkara-perkara yang apa? Yang apa? Mungkinat, Ingat-ingat itu penting sekali. Mampu dengan perkara-perkara yang mungkinat, yang mungkin diwujudkan. Adapun perkara-perkara mustahilat itu enggak mungkin Allah wujudkan. Seperti perkataan orang-orang ahlul kalam, mungkin enggak Allah telah mewujudkan yang semisalnya mampu enggak? Menciptakan Allah yang dua gitu. Mampu enggak kira-kira? Itu pertanyaan yang tidak pernah dipertanyakan oleh para sahabat. Paham ya? Itu namanya membahas perkara yang mustahilat perkara yang enggak mungkin diwujudkan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya di alam bumi ini langit ataupun di bumi ini ada dua ilah, niscaya apa? akan rusak. Ayatnya ingat enggak antum? Law kana ma ba? Ada ayatnya itu, Fajri? Apa? Nah, kalau seandainya eh, antara langit dan bumi itu ada ilah selain Allah Taala ini sangat rusak. Kenapa rusak? Rebutan. Paham ya? Karena yang namanya penguasa itu barakallahu fiikum secara naluri manusia itu akan Nah, kalau sudah ada penguasa di dalam satu negeri, kok penguasanya dua, itu biasanya rebutan. Paham ya? Nah, termasuk hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, Allah taala dan Maha Tunggal. Menciptakan semua perkara-perkara yang mungkinatul wujud, yang mungkin wujudnya. Adapun perkara yang mustahilat, yang enggak mungkin wujud, enggak akan Allah ciptakan. Mahu Allah Naam. Au bi makna nikmah atau mereka mengubah makna nikmat. Ini juga keliru. Karena nikmat Allah taala luas atau tidak? Luas sekali. Semua nikmat yang Allah berikan kepada antum atau kita, mampu enggak kita menghitungnya, Misalnya, Dalilnya mana? Wa in Naam. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kecil maupun besar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua apa saja yang datang kepada kalian berupa kenikmatan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur semakin tambah nikmatnya. Dalilnya mana? Naam la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid semakin kita ingat kepada Allah taala, Allah ingat kepada kita. Dan kita wajib bersyukur, tidak boleh kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Semakin kita ingat kepada Allah taala, Allah pun akan ingat kepada kita. Dan kita diperintahkan bersyukur, tidak boleh kufur terhadap nikmatnya. Apa? Antum? Naam, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. نسأل الله السلامة والعافية في الدنيا والآخرة ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى والحمد لله رب العالمين